Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au alimun au muta'allim dunia itu terlaknat terlaknat pula semua yang ada padanya laknat ketika sesuatu itu dijauhkan dari Allah, dari rahmatnya. Demikian karena memang watak sifat dunia melalaikan orang dari akhiratnya. menyibukkan orang dari khaliknya membuat orang meninggalkan perintah, berani melanggar larangan, maka terlaknat dunia dan yang ada padanya. Kemudian Rasul perkecualikan tiga hal. Selamat dari laknat zikrullah wa ma wala zikrullah zikir kepada Allah wa ma walahu dan segala yang mendekatkan kamu kepada Allah atau Penafsiran kedua wama walau dan yang menyertai zikrullah. Dari amalan-amalan ibadah yang lain. Yang kedua terselamatkan dari laknat alim. Orang yang berilmu. Yang ketiga muta'allim orang yang sedang belajar ilmu, mempelajari dan mengkaji ilmu. Kata Imam At-Tibi rahimahullah pada potongan pertama itu sudah umum ketika Rasul katakan zikrullahi wa mawalah terkecualikan dari laknat yang menyertai zikrullah termasuk ilmu atau yang mendekatkan kamu kepada Allah banyak termasuk ilmu mendekatkan diri seorang hamba kepada Robnya tapi dari sekian yang umum sekian yang banyak yang menyertai zikrullah, sekian yang banyak mendekatkan kamu kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut secara khusus ilmu, alim dan muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Yang lain-lain tidak disebut oleh Rasul Sallam. Padahal banyak. Amal kebaikan, amal soleh, ibadah. Nah, menunjukkan kata Al-Tibi betapa besar keutamaan ilmu. Dan betapa tinggi derajat orang-orangnya sekaligus hadis mengajarkan kepada kita bahwa merekalah orang yang berilmu atau yang belajar ilmu yang selamat dunia dan akhiratnya dan bahwasanya manusia selain mereka hamaj orang yang sia-sia Gak ada arti, gak ada guna. Mereka hidup, mereka ada, tidak membawa kebaikan, tidak membawa perubahan kepada yang lebih maslahat. Mereka tidak ada pun mereka mati, orang tidak terugikan, orang tidak sedih, sehingga mereka ada atau mereka tidak ada. Tidak membawa pengaruh apa-apa. Atau bahkan sebaliknya sebagian orang. Keberadaannya membawa mabarot. Ketidakadaannya membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Wal'iyadzubillah. Yang jelas sia-sia manusia selain mereka. Alim wa muta'allim. Oleh sebab itu, ilmu adalah sesuatu yang sangat penting. Pantas karenanya seorang hamba, muslim ataupun muslimah, meluangkan waktunya untuk terus mendalaminya, mempelajari dan mengamalkannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum dengar tadi bahwa kita pagi ini mengkaji salah satu kitab yang diwariskan oleh para ulama sunnah, oleh para imam-imam sunnah, untuk kita mengetahui dan bersuri toladan kepada mereka sehingga rantai keagamaan itu tersambung kita mengikuti mereka, kita tahu apa yang mereka ajarkan, mereka yakini, untuk kita yakini pula, untuk kita ajarkan pula. Dan demikian. Sehingga tersambung belakang umat ini dengan yang awalnya. Kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Adapun muallifnya beliau adalah Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani. Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani. Kata As-Subuki, Muzani adalah seorang imam yang dikenal zuhudnya, zahid, alim, mujtahid, munazir, mihjaj, kuat dalam berhujjah, dalam berdebat, tentunya dalam tujuan bela yang hak, membantah yang batil, sampai-sampai Imam Syafi'i sendiri rahimahullah menatakan lau nadharal muzani syaitan la qata'ahu kalau saja im, muzani imam mendebat syaitan akan kalah syaitan olehnya. Karena kuatnya hujah dan ilmu beliau. Itu Imam Syafi'i sebutkan dikala beliau masih tolap. Masih zaman belajarnya, masih mudanya. Karena Imam Syafi'i melihat ketajaman dan kecerdasan Imam Al-Muzani rahmatullahi alaih. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan Al-Muzani nasiru madhabi. Muzani adalah pembela madhabku. Karena kuatnya hujah-hujah beliau matangnya istimbat dan pendalilan beliau, nusus, dalil. Nah. Imam Al-Muzani banyak dipuji oleh para ulama rahimahumullah terkait akidah dan istiqamah beliau serta keilmuannya sampai Imam Ahmad ibn Saleh rahimahullah berkata Kalau saja seseorang bersumpah demi Allah, wallahi bahwa dirinya tidak pernah melihat orang sealim muzani maka dia telah jujur dan tidak salah dalam sumpahnya karena memang demikian kenyataannya keilmuan yang begitu luas dan ke solehan, ketakwaan dan istiqamah beliau rahimahullahu taala. Imam Al-Muzani wafat di Mesir pada hari Kamis akhir Rabiul Awal tahun 264 Hijriyah. Kata Imam Baihaqi Disebutkan umurnya ketika meninggal saat itu 87 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Sekilas itu tentang biografi Imam Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan di mukaddimah kitab beliau. Fa innaka aslahakallah sa'altani an uwaddihalaka minas sunnati amron tusabbiru nafsaka alamat alat tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil wa zaygha muhdathatid dhalin kamu kata Imam Al-Muzani semoga Allah mensolehkanmu, membenahi seluruh urusanmu, bertanya engkau kepadaku, meminta padaku untuk menjelaskan kepadamu sunnah yang kamu akan berusaha menyabarkan dan menguatkan diri untuk berpegang teguh dengannya. Dengannya pula kamu membantah dan menepis segala syubhat-syubhat, kesesatan orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Waqad syarahtu laka minhajan muwaddihan lima muwaddihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan maka aku pun menjelaskan untukmu jalan yang terang dalam perkara agama ini dan aku berusaha seoptimal mungkin menjelaskan itu kepadamu sebagai bentuk nasihat dariku untukmu bada'tu fihi bihamdillah ذي الرشد السديد الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحب ولا ولد جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عالم على عرشه في مجده بذاته وهو huwa danin bi ilmihi min علمه ahata ilmuhu bil umur wa المقدور fi khalqihi sabiqal maqdur wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur Maka aku mulai penjelasan ini dengan pujian kepada Allah yang memiliki ar-rusyd, as-sadid, yang lurus, jalan yang lurus. Segala puji bagi Allah, Dia yang paling pantas dipuji, paling pantas untuk disyukuri. Padanya aku memuji, yang Maha Satu, Maha Esa, As-Samad, yang Maha Kuasa, pemimpin atau penguasa segalanya. Dia menjadi tempat bergantung dari seluruh makhluknya. Tiada beristri, tiada pula beranak, tiada yang serupa dengannya, tiada yang sebanding dengannya, yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu, yang maha tinggi dan beristiwa di atas arsnya, maha mulia ia dengan zatnya, tapi dia dekat dengan ilmunya, dekat kepada makhluknya dengan ilmunya. Ilmunya mencakup segala sesuatu dari makhluknya. Dan kehendaknya atau takdirnya mengena kepada seluruh yang ia tetapkan tahu segala yang dikhianati oleh mata, yakni pandangan yang berkhianat, mata yang berkhianat Allah ketahui, Allah ketahui pula segala yang tersimpan di balik dada hambanya. Demikian mukaddimah dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dari mukadimah ini ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita pelajari sebagaimana Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menjelaskan dan beberapa masyayikh yang lain antara lain yang pertama Berarti Imam Al-Muzani dalam kitabnya ini beliau tulis sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Permohonan untuk beliau menjelaskan kepada umat tentang perkara-perkara akidah Makanya beliau sebutkan wadhihalaka minas sunnah. Ma'ruf para imam, para ulama kita menamakan perkara akidah, perkara iman itu dengan sunnah. Karena perkara ini bukan perkara tempatnya orang berijtihad, dasarnya adalah nusus, nas dari dalil Quran serta yang sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jelaskan. Beliau jawab permohonan tersebut. Yang kedua, ahlul fadl, ahlus salah, orang yang soleh, orang yang punya keutamaan, mengerti kemuliaan, dan dia bertakwa kepada Allah, dari dahulu kala pada umat ini, jika mereka menghadapi suatu masalah dalam agamanya tentu dalam dakwah menghadapi problem iskal muskilah yang mereka bingung tidak bisa menyelesaikannya mereka tidak tahu harus bersikap bagaimana, apa jawabannya menghadapi syubhat. Maka mereka kembali kepada akabir. Kembali kepada ulama-ulama besar. Ahlul ilm. Mereka tanya, dan mereka berjalan dengan naungan jawaban para ulama tersebut. Mereka berjalan dengan bimbingan dan nasihat para a'immah. Kibar a'immah yang ma'ruf. Keilmuannya yang dikenal ma'ruf ketakwaannya, pembelaannya kepada sunnah, perlawanannya terhadap bid'ah dan segala yang sesat, yang batil. Mereka tempat umat bertanya kembali kepadanya. Demikian sunnah ini mut muttaba'ah. Semenjak zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum turun kepada para tabi'in, adba tabi'in dan berikutnya. Makanya di mukaddimah sahih, eh, maaf di sahih Muslim awal hadis Hadis Umar bin Khattab, Jibril yang datang ke Rasul SAW, tanya apa itu Islam, iman, ihsan. Kronologinya adalah ketika para tabi'in mendapati syubhat perkara baru di Kufah, Irak, muncul atau dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani, tokoh kesesatan yang mengatakan perkara itu terjadi begitu saja tanpa takdir dari Allah, tanpa diatur oleh Allah. Maka berangkat. Tentunya dia punya subat-subat ini itu. Berangkat Yahya ibn Ya'mur dan satu temannya. Kata mereka, muda, kita ke Mekah atau ke Madinah, mudah-mudahan kita bertemu dengan salah seorang sahabat Rasul SAW untuk kita tanyakan perkara ini kepada mereka agar mendapati jawaban dan menyelesaikan problem, syubhat. Berangkat mereka berdua dan bertemulah di sana dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Lalu mereka sampaikan muncul di tempat kami Ma'bad al-Juhani yang punya syubhat begini begini begini. Qadariyah Langsung Ibnu Umar jawab, katakan, kalau kamu temui mereka, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Katakan kalaupun mereka infakan segunung Uhud emas tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir. Lalu Ibnu Umar bawakan hadis ayahnya, hadis Jibril alaihissalam. salam. Asyahid bagaimana tabi'in datang atau sengaja mencari sahabat untuk menanyakan sesuatu syubhat agar terpecahkan dengan ilmu dan bimbingan orang-orang yang alim karena zaman itu masih ada sahabat-sahabat yang mereka cari. Begitulah selanjutnya. Nah, atba tabi'in. Kembalinya kepada kibar tabi'in. Tanya. Dalam banyak perkara agamanya. Begitu selanjutnya pada generasi-generasi umat ini. Maka itu pelajaran penting Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yazalun nas salihin mutamasikin ma atahumul ilm an ashabi Muhammad wa akabirihim fa idza atahumul ilm an asaghirihim halaku umat ini tetap baik khair tetap berpegang di atas al-haq saleh umat ini selama ilmu mereka datang dari para sahabat nabinya selama ilmu mereka datang dari pembesar-pembesarnya yakni ulama-ulama besar senior kabir Dan jika ilmu itu datang dari yang muda-muda, dari yang kecil, dari mereka, ahlul bid'ah, yang muda, belum mumpuni di dalam ilmu, tidak rujuk kepada para ulama besar, hancurlah mereka ketika itu. Dan begitulah kenyataannya. Umat ini hancur dan tidak ada yang menghancurkan umat, tidak ada yang lebih dahsyat merusak umat dibanding munculnya para asohir. Orang-orang kecil ini. Kecil dalam usia, ataupun mungkin dia tua, namun kecil dalam keilmuan tidak merujuk, tidak kembali kepada para ahlul ilm kibar. Kamu lihat. Fulan, wofulan, wofulan, Banyak bicara. Banyak komentar. Anu, anu, anu. Dari mana dirinya sendiri? Tidak ada bimbingan dari seorang alim tidak ada nasihat dari seorang syekh, kabir, tidak ada. Dia utak-utak sendiri. Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, Wenu, Isinya hanyalah kasrotul kalam. Banyak bicara. Hancur umat ini. Perkara ketiga bahwa a'imah kita, para ulama kita, tidak pernah malas, tidak pernah mundur, tidak pernah ragu, apalagi menolak untuk menjelaskan al-haq kepada umat. Untuk membantah dan menyingkap syubhat batil dari yang ada dari tulisan-tulisan mereka mungkin bisa disimpulkan satu yang membuat mereka itu adalah kesaksian mereka sendiri. Artinya seorang imam ini, seorang alim ini melihat kondisi umatnya yang seperti ini, semakin hari semakin terpuruk, semakin jauh dari hidayah, semakin jauh dari manhat salafnya, maka perlu diingatkan, perlu dinasehati untuk mereka sadar. Satu. Yang kedua, karena pertanyaan. Seperti Imam Muzani ini. Mereka ditanya, dan banyak para ulama yang seperti ini. Ditanya, Ditanya dan mereka pun menjawab. Hmm. seperti ini. Akidah seperti ini, manhat seperti ini, sunnah. Dan banyak dari karya-karya ulama berdasarkan pertanyaan. Artinya itu jawaban yang mereka berikan berdasarkan pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Al-Muzani, begitu pula eh, beberapa karya ulama yang lain, termasuk Lamia, Syekhul Islam, atau yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam, dan sebagian mengingkari atau meragukan penisbatan qasidah Lamia kepada Syekhul Islam rahimahullah. Al-muhim disebutkan karena jawaban pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Atau yang ketiga terkadang pula mereka menepis subhat dan keraguan yang ditujukan pada dirinya. orang meragukan atau menuduh bahwa dirinya menyimpang, menyalahi aima para ulama salaf, maka perlu dia membersihkan nama bahwa ini keyakinan saya, ini akidah saya, sama seperti aima dan para ulama menepis tuduhan-tuduhan yang tidak benar tadi. Dengan ini tujuan mereka menulis dan menjelaskan yang pertama nasihat tentunya. Karena itu yang Rasulullah sebutkan seperti di riwayat Bukhari, "Idza stansahaka fansah lahu." Kalau dia minta nasihat darimu hak seorang muslim, beri dia nasihat. Sekarang dia bertanya, jawab. Karena itu nasihat. Agar dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Begitu pula yang Jarir katakan dalam bayat kepada Rasulullah SAW, an nus likulli muslim. Untuk bernasehat kepada setiap Muslim. Yang kedua, untuk menguatkan si penanya atau umat secara umum. Karena seorang ahlu sunnah akan terkuatkan, banyak terbantu dengan yang lainnya. Wal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebagaimana Rasulullah sebutkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan saling mengikat, saling menguatkan. Maka umat atau terutama yang bertanya akan lapang dadanya dan puas tahu bahwa ini keyakinan Imam Fulan. Ini akidahnya, sunnahnya, manhajnya alim Fulan. Dengan kamu baca dan pelajari ini kamu tahu bahwa dirimu tidak sendirian. Dengan kamu mengetahui ini, kamu faham yang kamu yakini selama ini yang kamu amalkan, yang kamu dakwakan, kamu serukan, kamu wala dan kamu barok di atasnya bukan perkara baru. Bukan rekayasa yang dibuat-buat, itu keyakinan dan ajaran a'immah semenjak dulu. Maka kamu terkuatkan. Ternyata kamu tidak sendiri. Dan bukan buatan zaman ini. Tapi semenjak Suf Muzani sekarang gampangannya. Abad ketiga Hijriah. Seperti ini akidahnya. Seperti yang kamu yakini. Perkara lain yang tidak kalah pentingnya pula bahwa yang berbicara di dalam hal ini seperti tadi adalah alim akabir yang ditanya juga mereka yang menjelaskan mereka dan kadang bahkan dinisbatkan kepadanya dinisbatkan kepadanya makanya kita tahu seperti akidah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Akidahnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, begini akidahnya. Akidah salah. Kemudian mimiyahnya Syekhul Islam Nunia Ibnul Qayyim dinisbatkan kepada alimnya, imamnya. Dan itu kan isinya akidah penjelasan-penjelasan perkara agama. terbanyak sekali yang lainnya. Sunnah milik Ibn Abi Asim, Sunnah Marwazi, Sunnah Khalal, Sunnah Imam Abdullah bin Muhammad, dan yang lain-lainnya. Termasuk ini. Serhu Sunnah, Muzani. Kenapa? Karena mereka panutan umat. Imam, kuduah bagi umat ditiru dan diikuti oleh umatnya. Makanya merupakan kesalahan ketika umat diikat atau bahkan dikungkung dengan sigar. Syab. Anak masih muda. Muda belia. Masih kecil dalam keilmuannya. Karena dia belum pada tingkatan menjadi kudua bagi umatnya. Belum mencapai tingkatan imamah dalam agama. Tidak menjadi panutan bagi yang lain. Beda dengan Aimah tadi. Aimah dia jadi panutan, jadi kudua. Diikuti. Makanya umat perlu tahu apa akidahnya, apa manhajnya. Ditanya di ini. Kamu dapati terkadang. Nah, sebagian mereka tulis di kertasnya jadi malzamah namanya, paper begitu. Dan dikatakan ini manhajku, ini akidahku. Lah kamu ini siapa? Tapi umat membaca, bahkan kadang diajarkan malzama-malzama ini. Seperti sebagian mereka yang pulang dari sono, bawa malzama, malazim. Paper begini, entah berapa 50 lembar kah 100 lembar kurang lebih dan dibacakan di halakohnya di majelisnya begini begini akidahnya karena ya akhi siapa dirimu dan kamu bukan kudua kamu bukan orang yang menjadi panutan bagi umat baru juga kamu melangkah dalam ilmu akidahku, manhajku, lah siapa kamu? Apa perlunya umat? Tahu ini akidahmu, ini manhajmu. Dan disibukkan umat dengan ini, dengan malazim-malazim ini. Walak padahal kitab aima yang diwariskan untuk umat banyak sekali. Tidak ada yang dia ajarkan. Tidak kemudian dia ajarkan kitab-kitab aima salah satu usul kah, kitab tauhid, nah, usul sunnah, usul sita dan yang semisalnya banyak. Dia nggak mau menyibukkan umat dengan kitab-kitab aima tapi dengan karya-karya dan tulisan dia sendiri. Bukan demikian aima, Bukan demikian salafus saleh. Tadi yang berbicara dalam hal ini imam alim. Jadi panutan. Dan ini termasuk tadi yang banyak merusak banyak nah, menghancurkan umat terutama pemudanya ketika dikungkung dan diikat nah, dengan sosok-sosok tertentu. Bukan aima, bukan kudua. Diikat dengan orang yang dia bukan panutan, bukan imam, alim besar, bukan. Ini sudah menjadi anu ketetapannya fulan bin fulan dari tempat fulan. Nah, tidak boleh keluar dari keputusan ini, uh, ah, bulan begini, uh, fulan begitu. Siapa fulan-fulan ini? Kamu lihat, selalu mengungkungnya itu dengan namanya, dengan dirinya. Orang-orang yang gak jelas. Bukan dengan ulama besar, alim. Hmm ini Syekh Robi, ini Syekh Ubaid, ini Syekh Muhammad bin Hadi, ini fulana. Mereka kudua. Imam dan panutan bagi umat ini. Makanya nasihat para ulama, kalau kamu mendapati orang yang seperti ini, tinggalkan jauh-jauh, lari kamu darinya yang berusaha mengungkung dan mengikat kamu dengan orang-orang yang nggak jelas. Bukan pada tingkatan imamah, bukan pada tingkatan kudua. Dikungkung. Digambarkan, dikesankan kalau dirinya begitu besar, dirinya begitu wah melebihi kapasitasnya. Atau nggak ada apa-apanya, kompong. di karbit, Tahu balon kan? Kelihatannya aja besar. Karbit, kasih gas. Tapi nggak ada bobotnya, nggak ada kualitasnya, enteng. Tampilannya saja gede. omong kosong. Hati-hati dari orang semacam ini. Makanya ibrah Imam Madzhabi, rahimahullah, imam besar yang begitu luas ilmunya, begitu besar keimamahannya, imam alim besar, Dahabi. Dan karya-karyanya pun karya-karya besar. Beliau punya Tarikhul Islam, beliau punya Syiar Alamin Nubala, Tazkiratul Hufad, dan yang lain-lainnya. Hampir setiap rawi alim, beliau sebutkan siapa saja guru-gurunya, siapa saja syekh, syekh dia, murid-muridnya. Hmm, kitabnya yang lain banyak. Nah, alim sebesar itu, ulama sebesar itu, dan ma'ruf. Siapa yang yang nggak kenal Zahabi? Namanya tersohor ke sana kemari di dunia. Nah, memang ulama besar. Dari keajaibannya, rahimahullah, tidak ada biografi yang disebutkan tentangnya. Dan beliau pun tidak mau menyebutkan itu. Siapa saja guru-gurunya, nggak pernah ada. Siapa saja murid-muridnya, kemana saja beliau belajar, kemana saja beliau berguru, nggak pernah ada. Dan begitulah orang yang mukhlis. Nahsabuhu kadalik, Wala nuzakihi Allah. Terlihat orang yang ikhlas seperti itu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala ulama besar imam hafizahullah wa ra'ah itu berkali-kali ditanya. Diminta untuk menyebutkan biografinya. nggak mau beliau. Syekh Muhammad bin Ghalib berusaha untuk bisa mendapati itu, berguru kepada siapa saja, siapa ininya. Tidak pernah beliau menyebutkan. menyatakan dengan tawadu beliau hanya talibul ilm, penuntut ilmu Kecuali kalau memang di tempat yang beliau harus memberi klarifikasi misalnya ketika beliau ditanya apa Anda antum termasuk murid bin Baz rahimallah beliau jelaskan tidak. Untuk dikatakan murid tidak, tetapi aku istifadah beberapa kali tanya kepada bin Bas perkara-perkara ini. Naam. Adapun duduk belajar ngambil ilmu dari bin Bas lah. Ini ulama kita. Ini a'immah, ini masyaikh. Bukan seperti sebagian orang. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau penyebutan tentang dirinya wi. Daurah nah. di mana entah ngisi di mana atau itu di Facebooknya atau itu di websitenya apalagi namanya entah Fulan ini berguru kepada Fulan, Fulan, Fulan, ke Syekh Fulan, ke Alim Fulan, muridnya Fulan, belajar ke Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Nah. Apa yang dia maukan? Nanti dia bilang, bukan saya itu, orang lain yang menulis. Tapi orang lain kamu tahu kenapa kamu diam. Dan tidak sekali dua kali dan bukan hari ini. Sekian lama. Apa yang dimaukan? Fulan. Di Fulan sekian lama. Belajar ilmu di alim Fulan, alama Fulan. Termasuk gurunya Fulan-Fulan Ya ini maunya kamu ini nggak ada apa-apanya. Belajar di mana kamu? Keluar negeri juga belum pernah. Atau paling-paling kamu berguru kepada seorang alim, seorang syekh, nggak ada apa-apanya. Dibanding fulan tersebut. Intabih. Berhati-hatilah. Maghrur orang yang seperti ini. Yang berbicara, yang menjelaskan, yang ditanya adalah kudua, imam yang menjadi panutan bagi umat ini. Ikhwa dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari mukodimah tersebut Imam Muzani rahimahullah kemudian memuji dan bersyukur kepada Allah di mukodimahnya dan dalam hal ini beliau bersuri toladan kepada Quranul Karim yang dimulai dengan pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu pula sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain juga karena yang hendak beliau sampaikan perkara penting. Akidah, sunnah, perkara-perkara iman. Beliau sebutkan di mukaddimahnya tentang sifat ulu bagi Allah. Bahwa Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Tinggi dengan zatnya di atas arsh. Dan ini titik perbedaan. <coughs> Masalah khilaf antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Di manakah Allah subhanahu wa ta'ala? Adapun ahlu sunnah menetapkan berdasarkan Quran dan sunnah dan ijma' kesepakatan a'immah dari zaman sahabat tabi'in serta itu pula yang diyakini oleh fitrah yang bersih dan akal yang sehat <clears throat> antara lain dalil bagi ahlu sunnah firman Allah a'amintum man fis sama' Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas sana, di atas langit? Begitu pula yang Allah sebutkan tentang nabinya. Ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Rafi'uka ilayya. Mengangkatmu kepadaku. Ma'ruf. Kalau dikatakan mengangkat, menaikkannya berarti yang mengangkat, yang menaikkan di atas. Dan demikianlah Allah. Begitu pula yang Allah katakan, Bal Allahu ilai Tentang Isa. Bahkan Allah yang mengangkatnya kepadanya. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah terangkat, naik kalimat-kalimat yang baik. Ini beberapa dari nusus Quran dan Sunnah. Begitu pula tujuh ayat yang berbeda-beda tempatnya. Ar-Rahman alal arsi stawa atau thumma stawa alal arsh. Kemudian dia beristiwa tinggi di atas arsh. Begitu pula yang Rasulullah SAW sabdakan, Ala manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku dipercaya oleh yang di langit, di atas sana. Allah. Begitu pula ketika beliau tanya Amah, seorang budak wanita yang hendak dimerdekakan oleh tuannya. Aynallah, Allah? fis sama. Di mana Allah? Di atas langit. Dan Rasulullah persaksikan keimanannya sehingga beliau katakan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia wanita yang benar beriman kepada Allah karena keyakinannya bahwa robnya ada di atas langit sana. Ijma' kesepakatan a'imah pun seperti yang dikatakan oleh Imam Auza'i rahimahullah kunna naqul wattabi'un mutawafirun innallaha fawqa arsyih ba'inun min khalqih kami berkata berkeyakinan sedang dalam keadaan para tabi'in masih banyak imam-imam tabi'in masih banyak bahwa Allah di atas arsnya terpisah dari makhluknya, tidak menyatu bersama makhluknya seperti yang diyakini beberapa kelompok-kelompok batil. Allah di atas arsnya terpisah dari makhluknya, tidak menyatu bersama makhluknya. Dan itu diucapkan, diyakini di saat masih banyak para imam tabi'in seperti tadi akal serta fitrah pun menetapkan tentang hal itu bahkan pada sigar anak-anak kecil ketika dia berdoa tanpa kamu ajari suruh dia berdoa ayo minta sama Allah Misalnya apa? Suruh agar kamu dijadikan anak soleh. Apa yang dia lakukan? Dia doa. Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh, berbakti pada orang tuaku. Begini dia minta ke Allah yang di atas sana. Fitrah dia sebagai manusia, sebagai muslim. Masih bersih fitrahnya. Belum terkontaminasi dengan syubhat dan bid'ah. Nggak ada ceritanya. Anak ini kemudian karena keyakinannya misalnya Allah ada di mana-mana. Ayo doa. Pernah melihat dia berdoa begini. Nah, karena di mana-mana juga di bawahnya sini atau kemudian begini berdoanya, ya Allah, saya memohon kepadamu. Tuhannya ada di mana-mana. Tidak, dia begini. Ya Allah. Nah. Walhasil bahkan setiap orang. Hmm. Makanya ini ketika dihadapkan pada fitrah ini. Dia dulunya ulama kalam, kemudian bertobat. Ketika ditanya oleh Imam Al-Hamadani, apa jawabanmu? Kepada fitrah orang, kenapa ketika berdoa ke atas sana, kolbunya ke sana? Langsung yang dia minta, yang dia doa itu ada di atas sana dalam dalam fitrahnya. Ya Allah minta rizki, kesembuhan, anaknya yang sakit, orang tuanya, atau apa. Minta keselamatan atau apa. Kenapa fitrahnya ke atas sana? Juhaini hanya mengatakan hayyarani hamadani, hayyarani hamadani. Aku dibingungkan oleh pertanyaan Hamadani, aku dibingungkan oleh pertanyaan. Dia nggak bisa jawab. Karena itu fitrah manusia. Al-Muhim. Ini mukaddimah dari Imam Muzani penetapan tentang sifat ulu bagi Allah bahwa Allah itu di atas arsh terpisah dari makhluknya dalam mukaddimah beliau pula beliau jelaskan bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah yang di langit maupun di bumi. Baik itu bentuk globalnya ataupun parsialnya, rinciannya. Dan Allah tahu dan Allah telah tetapkan sebelum segala sesuatu itu terjadi. Bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan ini membantah. Yang pertama, Mu'tazilah Jahmiyah, dan filsafat. Mereka yang meyakini bahwa Allah itu tahu setelah segalanya terjadi. Baru kemudian Allah tahu. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan 'azima. Maha mulia Allah dari yang mereka ucapkan. Mereka yakini Allah nggak tahu sampai suatu itu terjadi. Begitu pula penyimpangan dan kebatilan filsafat dan diikuti oleh beberapa kelompok sesat bahwa Allah itu hanya tahu mujmalat globalnya. Parsialnya bagaimana Allah nggak tahu. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Maha mulia Allah dari yang mereka ucapkan. Global misalnya fulan mati, yes. Ya, Allah tahu fulan mati. Kapan matinya? Di mana? Kenapa matinya? Perincian itu Allah nggak tahu. Fulan mati karena kecelakaan, kecelakaannya di sini jam sekian karena ketabrak, Misalnya, ya, Karena ini, ini, ini, itu perincian Allah nggak tahu. Yang Allah tahu globalnya saja, ulan mati. Aqidah ahlu sunnah membantah semua itu seperti yang Muzani sebutkan. Allah tahu segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan ilmunya mencakup semuanya. Sekecil apapun tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang lepas. La ya'zub. Tidak ada yang gaib. Bagi ilmu Allah. Allah ketahui segalanya. Allah pula beliau sebutkan fal khalqu amiluna bisabiqi ilmi nafidhuna lima khalaqahum lahu min khair wa syar. Makhluk mereka mengamalkan segalanya dengan ilmu Allah yang telah lalu, yang telah Allah ketahui. Dan mereka menjalani apa yang telah Allah ciptakan pada mereka dari kebaikan ataupun kejelekan. Ini dari Imam Muzani menjelaskan kepada kita martabat iman kepada takdir. Yang pertama, martabatul ilm. Artinya kita di Ajarkan untuk mengimani bahwa ilmu Allah itu luas. Mencakup segala sesuatu. Dari apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan itu belum terjadi. Seperti apa kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah ketahui semuanya. Yang kedua, iman atau martabatul kitab. Mengimani kita bahwa semua itu telah dicatat oleh Allah. Semua amalan mereka yang baik maupun yang jelek di lauhul mahfud. Allah ketahui kondisi semua makhluknya. Amalan mereka tercatat di lohul Mahfud 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya dari kebaikan yang Allah catat. Allah ketahui bahwa fulan dari hambanya, fulan bin fulan mengamalkan ketaatan ini, ibadah ini. Fulan bin fulan dari hambanya tercatat melakukan maksiat ini, maksiat itu dan itu tidak ada perubahan padanya. Tidak akan ada yang keluar dari yang telah dicatat oleh Allah. Makanya para ulama kita menjelaskan seperti misalnya hadis Rasul Sallam yang menyebutkan silaturahmi, ya, memperpanjang umur, menambah rizki, nah, atau doa. Nah, La yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Hmm. Bukan berarti telah ditetapkan kepadanya takdir Kemudian karena dia berdoa, tidak terjadi takdir ini karena doanya. Sehingga menyalai yang di lauhul mahfud. Bukan itu maknanya. Tetapi para ulama jelaskan bahwa itu semua ada di lauhul mahfud. Bahwa Allah takdirkan begini. Apa ya ini suatu kejelekan misalnya pada hambanya. Dan tercatat pula di lauhul mahfud bahwa si hamba akan berdoa. Memohon kepada Allah untuk dilindungi, untuk begini. Maka Allah catat pula di situ Allah tetapkan bahwa dia selamat dari takdir tersebut yang sebelumnya. Maka tidak ada yang lepas, tidak ada yang keluar, tidak ada yang menyalai dari catatan Allah di lauhul mahfud. Tidak ada perubahan padanya. Imam Muzani katakan wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syar. Dan kehendak Allah kehendak yang umum itu yang terjadi pada diri mereka dari kebaikan ataupun kejelekan. Kehendak kauniyah kodariyah. Iradatullah al-ammah kehendak Allah yang umum dari segala yang terjadi di alam semesta ini segala yang terjadi sesuai dengan ilmunya yang ia ketahui, sesuai dengan yang ia catat di Lauhul Mahfud. Ini yang berjalan pada makhluknya kehendak Allah amma dari kebaikan ataupun dari kejelekan. Kemudian seperti Imam Muzani katakan, la yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'an wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an mereka manusia tidak berkuasa tidak memiliki untuk diri mereka manfaat dari ketaatan atau menepis menolak dari kemaksiatan. Penjelasan ini dari Imam Muzani mengingatkan kita yang pertama bahwa manusia kita semua diperintah untuk menjalankan ketaatan. Menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tetapi manusia seorang hamba tidak berkuasa, tidak memiliki kekuasaan untuk tahu apakah Allah akan terima ataukah tidak terima ibadah dan ketaatannya. Apakah kemudian ketaatan itu akan ada hasilnya? di dunia ataupun akhirat. Maka ini di luar kekuasaan manusia. Tidak akan ada yang tahu. Apakah kalau kamu sholat kemudian kamu tahu dengan sholat ini kamu pasti hasilnya akan diterima sholatmu oleh Allah pasti kamu tahu. Tidak ada yang tahu. Di luar kekuasaan manusia atau kemudian pengaruh dan dampak positif dari amal ketaatanmu. Maka manusia diperintah untuk taat. Kerjakan. Taati yang Allah dan Rasul ajarkan kepadamu. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Ini dalam ketaatan. Begitu pula dalam perkara maksiat. Kalau itu telah ditetapkan padanya, nggak akan bisa dia menolak. Manusia nggak punya kekuasaan untuk menolak. Oh ini, dia mau ditakdirkan melakukan maksiat. Lah, saya tolak, saya menghindar. Saya nggak akan melakukan maksiat. Di luar kekuasaan manusia. Tetapi yang Allah perintahkan, Allah ajarkan padanya, yang ini dalam kekuasaan dia, si hamba. Artinya dia mampu melakukan adalah bertobat, beristighfar. Kalau dia terjatuh dalam kemaksiatan. Adapun dia menghindar dari kemaksiatan, nggak mungkin. Nggak bisa. Karena itu takdir ketetapan Allah. Di luar kemampuan manusia. Yang mampu dia lakukan adalah berbenah diri. Beristighfar. Bertaubat kepada Allah. Dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf. Kalau dia melakukan kemaksiatan, Sebagaimana pula perkara yang kedua yang mampu ada dalam kekuasaan manusia adalah ikhtiar. Memilih. Untuk melakukan atau tidak. Karena Allah berikan padanya ikhtiar itu. Sehingga ketika dia menjalankan ya memang dia yang memilih. Karena perkara takdir nggak ada orang yang tahu. Itu rahasia Allah. Tapi yang kamu tahu adalah kehendak kamu sendiri. Sekarang orang yang tergoda dan menuju wal'iyadzubillah kepada kemaksiatan sengaja datang ke tempat itu, jalan dari rumahnya. Kan dia yang milih. Dia yang berbuat. Padahal itu mampu untuk dia cegah. Lah, tak boleh. Itu tempat maksiat. Saya nggak boleh ke sana. Itu dosa. Saya harus di sini. Hmm. Dia ya lawan syahwatnya. Itu mampu. Makanya ulama sebutkan kalau orang melakukan kebaikan dia lakukan kebaikan itu karena itu pilihan dia. Ini ya, dia yang memilih. Dia mau ke masjid, dari rumahnya jalan, sholat jamaah, ya. Silaturahmi ke keluarganya, ke apa, dia beri orang ini itu. Maka dia dipuji, disenangi, dan dibalas sesuai dengan kebaikannya. Begitu pula kalau orang melakukan maksiat, durhaka pada orang tuanya, mendatangi tempat-tempat maksiat, nah, orang pun akan mencela dia, menjelek-jelekkan dia, fulan melakukan ini, fulan, karena dia yang memilih. Perkara yang kedua yang perlu kita pahami bahwa orang yang terkena kehendak Allah kauniyah qadariyah tetapi tidak ada padanya iradah syariah karena kehendak Allah ada dua yang syar'i tidak ada padanya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka menolak untuk iman. Diajak, didakwai, mereka tolak. tidak mau tunduk kepada Rasulullah SAW dan dakwah beliau. Maka ini ada padanya iroda kauniyah kodaria kehendak Allah yang umum tadi tetapi tidak ada padanya iroda kehendak syariah yang pertama, orang yang beramal soleh, melakukan ketaatan. Kedua-duanya ada. Iroda kaunia ada padanya. Iroda syariah pun ada padanya. Karena dia disuruh sholat, dia sholat. Dia disuruh taat-taat, dia suruh iman-iman. Kedua-dua kehendak Allah ada padanya. Perkara yang ketiga, yang ada padanya dua kehendak ini. kauniyah, qadariyah, dan syariah. Tetapi di sisi lain irada kauniyah qadariyah juga terjadi padanya. Misalnya orang yang fasik dari kalangan muwahhidin ahli tauhid. Amalan soleh yang dia lakukan, ketaatan, takwa, ada padanya kaunia, kodaria, dan syariah karena dia lakukan ketaatan itu. Tetapi kefajirannya, kemaksiatannya adalah kehendak Allah kauniyah qadariyah. Ketika dia bermaksiat tidak ada padanya kehendak syariah Karena dia melanggar. Syariat menyuruh dia menjalankan ini tidak dia jalankan. Syariat melarang ini dia malah melakukannya. khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah ciptakan makhluknya dengan kehendaknya. Dalam keadaan Allah tidak butuh kepada mereka. Wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Allah ciptakan malaikatnya semua untuk taat padanya. Wajabalahum ala ibadatihi. Allah jadikan mereka selalu ibadah padanya. Faminhum malaika biqudratihi lil arshi hamilun. Wa ta'ifatun minhum haula arshihi yusabbihun. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi. Wa ba'dha mudabbiruna li amrih para malaikat itu ada yang Allah tetapkan membawa arsnya. Ada sekelompok lain yang bertasbih <clears throat> padanya. Memuji-muji Allah. Sebagian lain Allah pilih sebagai para rasulnya, utusannya. Menyampaikan wahyunya kepada utusannya dari manusia. Sebagian yang lain Allah tugaskan mengatur. Sebagian yang Allah perintahkan kepadanya. perkara ini merupakan kaidah penting pokok yang beliau jelaskan bahwa Allah ghani an khalqih. Allah itu maha kaya. Fi ghina. Maha tidak butuh kepada makhluknya tidak memerlukan, tidak ada hajat sedikit pun kepada makhluknya. Baik malaikatnya, manusianya, jinnya, arsnya, langitnya, buminya, dan yang lain-lainnya makhluk Allah. Tidak sedikit pun Allah butuh dan perlu kepada mereka. Perkara ini juga menjelaskan bahwa justru mereka yang fukara ilallah yang sangat perlu kepada Allah mereka makhluk dan perkara ini maklum minad dini bidarurah perkara yang diketahui dalam agama ini secara pasti Kemudian perkara lain beliau sebutkan dalam poin ini tentang para malaikat yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya. Maka tidak ada kemaksiatan pada para malaikat itu. Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang agung. Ibadum mukromun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa bi amrihi ya'malun. Tidak pernah mendahului Allah. Selalu menjalankan perintah Allah kepadanya. Dimuliakan, dipuji oleh Allah. Maka yang wajib bagi kita mengimani para malaikat itu. Yang Allah sebut namanya ya kita imani sesuai dengan nama dan tugasnya yang lain tidak Allah sebutkan namanya, kita imani seperti yang Allah sebutkan kepada kita. Yang Allah namakan dari mereka seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil alaihimussalam. Begitu pula Ridwan, Malik, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga jannah, nasallallahu min fadlih. Tugas-tugas lain dan yang mulia, utusan Allah Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulnya, semuanya ditaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang Imam Muzani katakan hamalatul arsh, ada yang membawa arsh Allah. Di Sahih Muslim Rasulullah SAW menyebutkan Udinali an uhaditha an malakin min hamalatil arsh ma baina syahmati udunihi wa atiqihi masirati sab'i mi'ati am Aku diizinkan untuk menyampaikan ke kalian tentang malaikat satu, malaikat pemikul arsh Allah yang membawa arus Allah. Rasulullah sifati yaitu ant jarak antara daun telinganya dengan pundaknya. Perjalanan 700 tahun antara ini dan ini. Ya kayak kita manusia paling berapa jaraknya? 10 cm juga nggak ada. Ini untuk bisa sampai dari daun telinganya ke pundaknya malaikat yang membawa arsh perlu perjalanan selama 700 tahun lamanya. Alaihi Betapa besarnya mereka. Makhluk yang Allah ciptakan dan Allah muliakan Al-Muhim secara umum kita mengimani yang Allah sebutkan tentang namanya atau Rasulnya Sallam. Kita mengimani yang Allah dan Rasulnya sebutkan tentang tugas-tugas mereka. Atau kalau memang bentuknya nas umum ya kita imani secara umum. Tidak ada penyebutan nama mereka, seperti yang Rasulullah sebutkan tentang Baitul Ma'mur yang ada di atas langit, tiap hari masuk padanya 70 ribu malaikat dan tidak keluar darinya tiap hari. Jelas mereka bertasbih, berzikir kepada Allah, memuliakan Allah. Kemudian kata Imam, "Tsumma khalaqa Adam bi yadihi wa askanahu jannatahu." Wa qabila dzalika lil ard khalqahu wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi aqliha tsumma batalahu bima nahahu anhu minha Allah kemudian ciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan tangannya dengan tangan Allah. Allah tinggalkan di dalam surganya. Allah jadikan ia Nabi Adam tinggal di dalam jannah. Kemudian Allah melarang beliau dari pohon, tidak boleh beliau makan, tetapi qadha dan takdir Allah telah lalu padanya bahwa beliau memakannya, maka beliau melanggar yang dilarang oleh Allah kepadanya alaihi salam. Ini penjelasan beliau tentang Abu Bashar. bapaknya manusia Adam alaihissalam. Allah ciptakan beliau dengan tangannya dan itu jelas-jelas Allah katakan di dalam Quranul Karim ketika Allah memurkai iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Lima khalaqtu biyadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Adam alaihissalam. Maka batilnya mereka yang mentakwil-takwil tangan maksudnya kekuasaan, kekuasaan Allah atau kehendak Allah ini batil dari sekian sudut, dari sekian sisi. Yang pertama, para ulama sebutkan kekuasaan memang dalam bahasa Arab bisa digunakan dengan kata-kata yad. Tetapi yang tidak ada dalam bahasa Arab ketika itu dimusannahkan. Musanna. Biadaya. Dua tanganku. Gak bisa itu diartikan dua kekuasaan. Tidak ada dalam bahasa Arab. Lafat musanna tangan diartikan dengan dua kekuasaan. Yang ada mufrad, naam, mungkin. Satu. Yang kedua, mereka sebutkan itu kekuasaan secara bahasa orang Arab. Kalau itu bentuknya mufrad, mufrad dalam artian tidak diidofahkan. Katanya kata yang single dalam artian tidak dimudhofkan kepada kata lain. Fulan lahu yadun alayya punya kekuasaan atau punya jasa mufrad maka nggak ada kemudian di bahasa Arab kalau itu dinisbatkan Yadaya, yadi, yaduka. Hmm. Diartikan kekuasaan padahal itu sudah diidofahkan kepada domir. Nggak ada dalam bahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Allah menyebutkan itu dalam rangka penyebutan keistimewaan Adam alaihissalam. keistimewaan Nabiullah Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya, dengan kedua tangannya yang maha mulia. Dan itu keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Kalau tangan itu kekuasaan, seperti yang mereka takwilkan, maka iblis bisa saja akan menjawab, Ya walaupun aku juga engkau ciptakan dengan kedua tanganmu ya Allah, dengan kekuasaanmu, Iblis diciptakan dengan kekuasaan Allah. Dan semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Tidak ada makhluk yang tidak Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ada akhirnya nggak ada nilai keistimewaan bagi, bagi, bagi Nabi Adam. Kalau itu artinya kekuasaan. Semua diciptakan dengan kekuasaannya. Tapi tidak. Tangan di sini memang artinya tangan Allah. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam, kekhususan. Makanya iblis pun tidak menolak, tidak membantah itu karena tahu memang itu keistimewaan Adam alaihi di dalam perkara ini seperti yang beliau katakan Allah menempatkan Adam di surganya surga yang Allah ciptakan jannah yang ma'ruf seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, "Skun anta wa zaujukal jannah." Al jannah. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Apakah itu jannah aden? Apakah itu jannah firdaus? Atau jannatul ma'wa? Wallahu ta'ala alam kita berhenti seperti yang Allah kabarkan kepada kita. Allah sebutkan surga, surga, Allah Jannah. Sebatas itu yang Allah kabarkan, sebatas itu yang kita imani. Dan ini juga membantah meluruskan batilnya syubhat yang sering mereka angkat bahwa Nabi Adam itu tidak ditempatkan di surga. Tetapi yang dimaksud surga di situ taman, kebun. di dunia. Dan ini batin Menyalahi iman dan akidah yang diyakini oleh umat ini semenjak zaman sahabat rasulullah SAW. Tidak ada dari mereka yang meyakini dan menganggap surga yang dimaksud adalah taman di bumi ini bukan surga di sana. Padahal ini juga menjadi nilai kedua keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam. Ditempatkan di dalam surga. Surga Allah. syubhat-syubhat mereka aklania mujazila antara lain wah nggak mungkin itu surga karena di surga nggak ada yang terlarang semuanya boleh semuanya apa yang dimaukan akan didapati boleh dan nyatanya ada yang dilarang mendekati pohon itu subhat tafiha subhat yang murahan Allah yang kehendaki ujian dan Allah tetapkan demikian, pohon ini nggak boleh untuk beliau dekati, untuk beliau makan. Sobat mereka pula, di situ ada kemaksiatan. Iblis nggak mau sujud kepada Adam. Padahal di surga tidak ada kemaksiatan, isinya kebaikan semua. Dan makanya dikeluarkan iblis oleh Allah, diusir karena nggak mau sujud, dikeluarkan. Fakhruj minha, laisa laka an fiha. Diusir, dikeluarkan oleh Allah. Ya karena dia maksiat. Hmm. Makanya ketika dihadapkan kepada kenyataan nusus yang begitu jelas, mereka nggak bisa jawab. Diusir, dikeluarkan. Karena kesombongannya nggak mau sujud. Taib. Kalau itu taman, apa artinya disuruh keluar dari taman? Bukan kerugian bagi iblis diusir dari taman, taman di dunia ini, kebun atau taman. Kemudian yang namanya kesombongan, nah, dia disebutkan oleh Allah laisa laka an fiha di dalam jannah Adapun di walaupun kesombongan jelek dimanapun tentunya tapi punya nilai lebih kejelekannya, lebih besar kejahatannya ketika itu di dalam jannatullah. Perkara lain, ketika Nabiullah Adam alaihissalam melanggar larangan itu, Allah katakan, turunlah kamu dan isi ke muka bumi. Fahbit minha, qalah bitu ba'dukum li ba'din adu. Turun. Diturunkan tapi kata-kata diturunkan. Berarti jannah yang di sana di atas. Surga. Nah kalau itu taman, turunlah turun kemana? Mau beliau berada di taman. Ketika melanggar larangan ini. Allah katakan turun. Eh, bit, turunlah. Mau turun kemana? Kalau itu taman, seandainya itu taman, paling-paling diusir keluar. Jangan tinggal di taman sini. Tapi yang Allah katakan turunlah. Menunjukkan dia di atas. Dan itulah keistimewaan memang yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Kemudian tentunya semua ini Allah ketahui dan Allah telah tetapkan apa yang telah terjadi semuanya di Lauhul Mahfud. Kita imani berita yang Allah sebutkan dalam Quran, Rasul sebutkan dalam Sunnah terkait Adam alaihi salam. Thumma sallata alaihi aduwahu fa'agwahu alaiha. Kemudian Allah kuasakan padanya musuhnya dan menyesatkannya. Ini tentang musuh Allah, musuh Adam, musuh mukminin, mukminat, iblis. Allah kuasakan atas diri Adam alaihissalam karena hikmah yang Allah kehendaki. Dan Allah apa yang Allah lakukan, apa yang Allah tentukan tidak lepas dari hikmah. Tidak ada yang lepas dari hikmah. Maka hikmah Allah dari penciptaan iblis. Begitu pula hikmah Allah dengan adanya kemaksiatan yang dihadapi manusia, Hikmahnya agar mereka berjihad. Berusaha keras untuk melawan bisikan-bisikan iblis, godaan-godaan maksiat. Agar mereka mengkondisikan paksa dirinya untuk menjauh dari dosa itu. Murka Allah memaksa dirinya untuk taat beribadah kepada Allah. Maka ketika iblis menyesatkan dan menggoda Adam alaihi salam perkara yang memang telah Allah tentukan karena hikmah yang Allah kehendaki Maka Allah Maha Tahu dan telah Allah tetapkan dalam takdirnya bahwa Adam seperti yang beliau sebutkan masuk jannah, surga. Adam makan pohon yang dilarang darinya karena bisikan iblis dan kemudian beliau diturunkan ke muka bumi ini. Semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. wa ja'ala aklahu laha lil hubut ilal ardi sababan fama wujida ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhaba maka Adam makan buah dari pohon yang dilarang menjadi sebab beliau diturunkan ke muka bumi ini. maka beliau Nabi Adam tidak punya kekuasaan untuk nolak. Artinya untuk menghindar tidak akan makan buah itu selama-lamanya. Itu di luar kekuasaan Adam. Seperti yang di awal tadi beliau katakan. Manusia nggak akan bisa menolak itu di luar kekuasaannya. Dia harus jalani apa yang telah Allah takdirkan dalam takdirnya kauniyah kodariyah. Maka takdir Allah ini tidak mungkin bisa ditolak oleh siapapun, termasuk Adam alaihissalam. Panas. Muqaddar. Allah dan takdir Allah tetapkan demikian. Thumma khalaqalil jannati min durriyati ahlan fahum bi a'maliha bimasyiatihi amilun wa wa iradatihi yanfudun wa khalaqa min dzurriyyatihi linnar ahlan fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'alal huda mahjubun wa bi a'mali ahli nar bisabiki qadrihi ya'malun Kemudian Imam Muzani jelaskan Allah lalu ciptakan surga Ah, Allah ciptakan untuk surga itu dari anak keturunan Adam sebagai penghuni surga. Nasallallahu min fadli. Maka mereka penghuni surga dengan kehendak Allah pula akan beramal dengan amalan ahlul jannah. Amalan penghuni surga. Allah ciptakan pula untuk neraka penghuni dari anak keturunan Adam. Allah buat untuk mereka mata tapi mereka tidak memandang dengannya, telinga mereka tidak melihat dengannya, kolbu mereka tidak memahami dengannya, maka mereka tertutupi dari hidayah. Mereka mengamalkan amalan ahli neraka sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. ahlul jannah dari penjelasan Imam Muzani ini ada dua macam. Yang pertama ahlu ta'ah khalisin. Orang-orang yang taat. Murni. Taat. Kepada Allah. Beribadah. Mereka tidak melakukan gabair dosa-dosa besar sama sekali. Terkadang mungkin mereka terjatuh dalam sogoir, dosa-dosa kecil. Dikatakan dosa besar, dosa kecil tentunya bukan untuk meremehkan yang disebut dosa kecil. Tapi ulama bagi demikian melihat nas yang ada. Tentunya dibedakan yang satu dengan yang lain. Mereka katakan itu kabair, dosa besar karena diancam laknat, murka Allah, atau ada hukuman had di dunia, potong tangan seperti pencuri, rajam, cambuk, dan semisalnya. Maka itu kabair. Dosa-dosa lain tidak sampai setingkat itu ancamannya atau adabnya. Maka yang nggak nggak mungkin disamakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Dan itu keadilan dalam syariat. Nukhoma fil masjid, buang luda di masjid dosa. Tapi nggak ada ancaman disebutkan laknat, murka Allah atau potong tangannya, pukul dia cambuk, nggak ada. Cuman disuruh bersihkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu sogair semacam itu. Sekali lagi bukan untuk meremehkan. Oh itu dosa kecil, ringan, gampang, nggak apa-apa. Jangan Bukan. Makanya ulama salaf menyebutkan la tandur ila sigari ma asaid walakin andur ila idhami man asaid Jangan kita melihat kecilnya dosa yang kita lakukan. Tapi lihatlah besarnya dan maha besarnya zat yang kita maksiati. Taib, ini golongan yang pertama dari ahli jannah yang melakukan ketaatan, amal ibadah, tidak melakukan kabair, dosa besar, mungkin dosa-dosa kecil yang lain terkadang mereka lakukan. Yang kedua, ahlu tauhid. Jam berapa tuh? 12. Baik. Kita selesaikan di sini. Ahlu tauhid fusaq muwahid mereka muslim melakukan kefasikan atau fusakul mukminin maka mereka ini juga ahlul jannah baik mungkin kalau Allah kehendaki dia akan teradab terlebih dahulu untuk membersihkan dari dosa-dosa besarnya yang dia belum bertobat darinya sampai mati, atau bahkan langsung dengan rahmat Allah Allah masukkan dia ke dalam surganya tanpa dibersihkan dengan adab karena ampunan Allah maha pemurahnya mungkin juga karena mendapat syafaat yang jelas ahlul jannah dua golongan tadi secara umum. Taat, tidak melakukan kabair. Yang kedua, fusak, pelaku kefasikan, pelaku kefajiran, tapi dia di kalangan mukminin, muahidin Imma dia dimasukkan surga langsung dengan ampunan Allah atau syafaat. Atau kalau Allah kehendaki dia teradab terlebih dahulu untuk dibersihkan dari dosa-dosanya yang dia belum bertobat darinya. Maka mereka tahtal masyia. Semua itu Allah ketahui dalam ilmunya. Allah telah catat di lahun mahfud dari anak keturunan Adam. Siapa siapa yang menjadi penghuni jannah. Begitu pula neraka. Mereka yang sebagai penghuni neraka dari kufar Sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir telah ada dalam ilmu Allah, telah Allah ketahui bahwa mereka tidak beriman. Mereka mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, maksiat, syirik, kekufuran. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka menolak hidayah nasihat, ilmu yang didakwahkan kepada mereka. Demikian mereka lebih memberi kekufuran, maka Allah pun tetapkan bahwa mereka penghuni neraka wal'idzubillah selama-lamanya tidak akan ada terputus, tiada akan henti baik pada surga ataupun pada neraka. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan utia bil maut ala surati kabsh. Kematian setelah penghuni surga masuk surga semua selesai, penghuni neraka masuk neraka semua selesai. Kematian didatangkan dalam bentuk seekor domba. Kemudian disembelih. Maka kemudian Allah katakan, Ya ahlal jannah, khulud fala maut. Wa ya ahlan nar khulud fala maut. Atau kama qala sallallahu Setelah kematian itu disembelih, Allah katakan, wahai penduduk surga, kekekalan kalian di dalamnya selamanya tidak ada kematian. Tidak ada ujungnya, tidak ada hentinya. Terus mereka dalam kenikmatannya dan dalam kebaikannya. Begitu pula Allah katakan kepada ahli neraka, wahai penghuni neraka, kekekalan kalian padanya. Selama-lamanya tidak ada ujungnya, tidak ada hentinya. Karena kematian sudah tiada. Sampai di sini kita skors untuk persiapan sholat duhur InsyaAllah kita lanjut pada sesi yang kedua. Allah Ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad Walhamdulillah